فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون kesalahan orang ini Muhammad dan orang ini Al-Ma'bir tidak benar. Wallah kata Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, yudallalu biha yudallalu biha disesatkan dengan kalimat ini tetapi masih aja mereka-mereka para mutalawwinin mereka para hizbiyin menganggap kecil masalah itu. Menganggap remeh. Dan sebagian mereka dengan gayanya menyatakan dengan lantang bahwa kami berpendapat bahwa beliau masih ahlus sunnah. Kami berpendapat bahwa imam memiliki uzur. Kami berpendapat seakan-akan dia syekh minal masyayikh, alim minal ulama. Seperti Faisal Al-Maidani. Ya. Yang saya dengarkan kasusnya jelas-jelasan. Ternyata ucapannya wallah menandingi para ulama. Seakan-akan dia Syekh Rabi atau Syekh eh, Ibrahim Al-Bukhari atau Syekh Muhammad bin Hadi. Allah. Siapa dia? Siapa dia? Bahkan dia belajar dari kita, kemudian tidak melanjutkan. Tidak ke Yaman, tidak pula ke Saudi. Dari mana kok dia bisa berkata seperti itu dengan sombongnya? Dengan gayanya? Kami nggak bisa diatur oleh orang Jawa. Emang siapa yang ngatur orang Jawa? Kami orang Medan. Kenapa kalau orang Medan? Berbeda dengan orang Timur, dengan orang Jawa, dengan orang Sulawesi. Manusia tetap manusia. Muslim tetap muslim dimanapun anda berada. Asabiyah, kesukuan, hawa, ini sungguh mengerikan. Bisa merusak seseorang yang tadinya kita husnudzan, yang tadinya kita berbaik sangka kepadanya, kita ingin menasehati. Ternyata ucapan-ucapan yang menunjukkan hawa, wa ta'assub, wa asabiyah. Mudah-mudahan dia mendengar kalimat ini, dia bercermin diri, dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين